وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat Hadirin yang saya muliakan Yang saya cintai fillah Pada kesempatan yang mulia ini Marilah kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala Atas karunia-Nya kita kembali bisa bermajelis di tempat ini Bersama-sama kita menempuh salah satu sebab untuk kita mendapatkan ilmu, menempuh salah satu sebab untuk kita mendapatkan pemahaman terhadap Alkitab was sunnah. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menempuh jalan-jalan ilmu dan mendapatkan pahala berupa kemudahan untuk mendapatkan jannah Allah Jalla wa'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebab, menempuh jalan, baik jalannya sifatnya maknawi atau hissi, ya, baik jalan-jalan itu sifatnya zahir atau batin, Ya. Tampak atau tidak tampak, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan mendapatkan jannah Allah Jalla wa'ala. Ma'asirul muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu masalah yang penting. Masalah yang sangat penting yaitu tentang Eh, hal-hal yang terkait dengan soal, hal-hal yang terkait dengan pertanyaan. Seperti adab-adab bertanya, naam, atau yang semisal dengan itu. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya asual, ya, bertanya ini termasuk perkara yang penting sebagai salah satu pintu dari pintu-pintu ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu itu ada pintunya. Ada sebab untuk kita mendapatkannya. Babul ijabah ad-du'a. Pintu untuk mendapatkan ijabah pemberian Allah adalah doa. Doa itu pintunya. Kemudian jannah sorga ada pintunya. Pintunya adalah la ilaha illallah. Seperti disebutkan dalam hadis Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci jannah itu adalah la ilaha illallah. Hadis ini mutakallam fih diperbincangkan tentang sanatnya namun ya dikuatkan dengan eh, hadis-hadis eh, yang lain yang menunjukkan bahwasanya eh, miftahul jannah la ilaha illallah. Intinya ya, segala sesuatu ada pintunya. Dan di antara pintu-pintu ilmu itu adalah as-su'al. Bertanya. Nah, dan di dalam syariat Islam ini kalau kita membaca Al-Quran dan juga sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, ternyata pembahasan tentang ini, ya, soal pertanyaan yang diajukan oleh seorang hamba, demikian jelas dan gamblang diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Sehingga penting untuk kita mempelajari pada majelis kita kali ini, insya Allah Ta'ala. Naam. As-su'al anid din. Soal bertanya tentang agama ini adalah ibadah. Ini penting. Dan ini diantara adab yang harus kita e, miliki. Yang pertama kita meyakini bahwasanya soal anid din bertanya tentang agama itu adalah ibadah. Ini diantara adab. Kita meyakini bahwasanya bertanya tentang agama itu termasuk dari apa? Ibadah. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan yang tidak benar. Ya, bertanya itu hanya sekedar bertanya. Ya, tidak ada nilainya dalam agama ini. Tidak seperti itu. Kita beramal harus mengerti nilai amalan itu. Kita akan bertanya tentang agama. Kita harus yakin bahwasanya per, bertanya itu perkara yang diperintahkan. Fahuwa ibadatun minal ibadat. Maka bertanya terkait dengan agama itu termasuk ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwasanya bertanya ya, tentang agama itu adalah ibadah. Firman Allah Jalla wa'ala, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, kepada ulama, kepada seorang alim, kepada ahlu dzikir, in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu. Sesuatu yang Allah perintahkan berarti sesuatu itu mahbubun indallah, dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, berarti itu adalah salah satu mada ibadah, bentuk ibadah. Nah, Di antara dalil yang juga menunjukkan bahwasanya bertanya itu adalah bagian dari agama ini. Di antara dalil bahwasanya bertanya itu adalah ibadah dan bagian dari agama Islam adalah hadis Jibril. Hadis Jibril. Al-Masyhur Hadis Jibril yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sa'r la yura alaihi atharu safar wa ya'rifuhu minna ahadun al hadith ketika kita sedang duduk bersama Nabi Ali Shallallahu Wasallam, tiba-tiba muncul, tiba-tiba tidak jelas dari mana arahnya. Iqtala alaina rajulun. Tiba-tiba datang di tengah-tengah kita seorang laki-laki. Syadidu bayadhi Bajunya putih, sangat putih. Syadidu di syar. Rambutnya demikian hitam. La yura alaihi azarus safar tidak ada bekas-bekas safar sama sekali. Rambutnya melipit, hitam, bajunya putih, bersih. Tidak ada bekas safar. Tidak debu, tidak kusam, tidak apa. La yura alihi azharus safar. Tidak diketahui bekas-bekas safar. Berarti bukan musafir. Kalau bukan musafir, seharusnya orang Madinah. Tapi kenapa la ya'rifuhu minna ahadun, namun tidak ada seorang pun di antara kita yang kenal. Betul-betul mengherankan kedatangan seorang laki-laki ini. Nah, diperhatikan oleh para sahabat, tiba-tiba mendekat kepada Nabi, ini aneh lagi. Hatta jalasa ilan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dia datang langsung mendekat kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, kemudian meletakkan telapak tangannya kepada paha Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Semakin membuat heran para sahabat. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, "Al-Islam antas tashhada Allah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya engkau tegakkan salat engkau tunaikan zakat engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau tunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram jika engkau memiliki al-istita'ah kemampuan kemudian tiba-tiba orang ini mengatakan sodakta engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kami tambah heran lagi tentang orang ini. Yas'aluhu, dia bertanya wa yusaddiquhu. Bertanya tetapi membenarkan. Dan seterusnya hadis ini masyhur ya, kemudian bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang hari kiamat, kemudian bertanya tentang tanda-tandanya. Ya. Begitu selesai orang ini pergi. Pergi dikejar, tidak tahu kemana sudah hilang. Beberapa hari kemudian Nabi bertanya kepada Umar Ibn Khattab, Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tempo hari? Kata Umar, Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Apa kata Nabi alaihi salatu Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril, dia datang mengajari agama kalian. Jadi apa yang datang Jibril dalam kejadian itu adalah agama. Artinya soal, ya. pertanyaan, ya, bertanya kepada seorang alim, bertanya tentang agama yang itu dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, termasuk bagian dari agama atau bukan? Jawabannya termasuk dari bagian apa? Agama. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Ini perkara penting yang eh, kita harus apa namanya meyakininya ya. Bahwasanya soalan ad-din, soalan ilm, bertanya tentang ilmu, hadza min ad-din termasuk dari agama, termasuk perkara yang makmurun bih Diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala. Ini adab yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adab yang kedua, di antara adab-adab kita bertanya ya <clears throat> adalah kita bertanya kepada ahlinya. Bertanya tentang ilmu, bertanya tentang agama kepada ahlinya. Orang yang berilmu. Karena Allah Jalla wa'ala ya, ketika memerintahkan hambanya untuk bertanya, Allah tidak memerintahkan bertanya sembarang kepada siapapun. Tidak seperti itu. Maka wajib bagi kita untuk menjalankan perintah Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita melakukan suatu amalan, sesuatu yang Allah perintahkan, namun sekehendak kita. Ya ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Ali Shallallahu Salam tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita diperintahkan sholat, maka tunaikanlah sholat sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Kita diperintahkan untuk bertanya, maka tunaikanlah ibadah ini, as-su'al, bertanya sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terkait dengan ketika kita bertanya? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita bertanya kepada ahlul zikir. Sebagaimana dalam ayat yang tadi telah kita baca. Fas'alu ahlad zikri, in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir. Al ulama in kuntum la ta'lamun jika kalian tidak tahu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah wajib bagi kita betul-betul untuk teliti kepada siapa kita bertanya? Dan ini merupakan salah satu manhaj jalan yang penting diingatkan oleh para ulama diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak atau yang lainnya Ibnu Sirin rahimahumullah mereka mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman takhudu dinakum Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah sesuatu yang akan kita amalkan. Ilmu itu sesuatu yang akan kita yakini. Ilmu itu sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Fanzuru maka lihatlah amman ta'khudhuna dinakum. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama kalian? Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu. Ini prinsip ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Mengikat kita semuanya. Naam. Maka tidak boleh kita bertanya kepada alul bid'ah. Tidak boleh kita bertanya kepada al jahil, orang yang jahil. Tidak boleh kita bertanya kepada ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsu. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita hanya bertanya kepada ahlul zikir. Al-alim bil kitab wa sunnah. Orang yang mengerti Alkitab dan sunnah. Maasirul muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan kalau mau mengambil ilmu, ke siapa sajalah. Duduk dengan siapa saja, bertanya dengan siapa saja, yang baik yang diambil, yang jelek ditinggalkan. Tidak bisa seperti itu. Ini subhat ya, Subhat di sini. Sepertinya indah, namun di balik itu ya bahaya yang akan mengancam seorang muslim di samping asal dari kaidah ini saja sudah menyelisihi Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan fasalu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahlu dzikir. In kuntum la ta'lamun jika kalian tidak tidak tahu. Naam. Ini adab yang kedua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> <clears throat> adab yang ketiga di antara adab <clears throat> soal ya. Hendaknya kita memiliki niatan-niatan yang baik di dalam bertanya. Nah, islahun niyah. Memperbaiki niat di dalam bertanya. Ya, Ketika kita bertanya, ya, jauhkan diri kita dari niatan-niatan yang tidak baik. Niatan yang baik contohnya kita bertanya ya memang niat untuk kita amalkan. Kita bertanya ya memang kita bertanya untuk apa namanya? Eh, kita mengerti tafakuh fiddin untuk belajar agama. Atau kita bertanya dengan maksud agar orang yang lain mengerti jawabannya. Mungkin kita sudah tahu jawaban. Ya. Seperti tadi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau tahu jawabannya. Tapi kenapa Jibril bertanya di situ? Makanya para ulama membahas di antara faedah dari hadis Jibril bolehnya seorang yang sudah tahu bertanya. Dengan maksud agar orang lain ya mengerti jawabannya. Nah, ini niatan-niatan yang baik. Niatan-niatan yang baik. Adapun niatan-niatan yang buruk seperti ya bertanya dengan maksud untuk mencari zalatul alim Bertanya untuk mencari ketergelinciran alim. Nah, coba kita dengar apa jawabannya. Kira-kira salahnya di mana? Dicari-cari memang. Ya. Atau bertanya agar dia kelihatan sebagai seorang yang pandai bertanya. Ya. Ingin menonjolkan dirinya di hadapan manusia. Dengan dia bertanya. Ya. Atau dia bertanya hanya sekedar ya bertanyalah. Yang penting tanya bukan untuk mengamalkan. Ini niatan-niatan yang tidak baik. Mungkin itu juga salah satu sebab di antara sebab-sebab seorang tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk memperoleh ilmu. Bertanya itu pintu ilmu. Namun ketika dia tidak mengamalkan ibadah ini dengan ikhlas, tidak mengamalkan ibadah ini dengan niatan yang semestinya, ya, mungkin dia tidak akan mendapatkan taufik untuk memahami ilmu itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita memohon kepada Allah Jalla wa ala ya hendaknya kita ya bertanya tentang agama ini dengan niatan-niatan yang baik. Betul-betul kita ingin tunduk dengan kitab atau sunnah. Ya. Nah, Bani Israel bertanya, tapi niatnya bukan untuk mengamalkan. Ya. Oh, sudah diperintahkan untuk menyembelih sapi kan jelas ya. Idbahu baqarah, sembelihlah sapi, selesai sapi banyak. Mau sapi yang muda monggo, Sapi yang tua nggih monggo, yang mahal silahkan, yang murah silahkan. Anak sapi ya sapi juga. Ya. Yang sudah digunakan untuk apa namanya bekerja ya sapi juga. Nah, tapi memang mereka ya kaum muta'annitun bukan kaum yang tulus untuk mengamalkan perintah. Maka mereka pun bertanya, tentang apa warnanya, bagaimana apa namanya sifatnya dan seterusnya. Sehingga kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik ya di dalam kita bertanya tentang apa namanya ilmu Alkitab wa As-Sunnah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ini adab yang ketiga. Wa minal adab dan di antara adab yang keempat adalah kita tidak boleh bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang terlarang untuk ditanya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dilarang. Naam. Seperti misalnya bertanya tentang kaifiyat sifatillah, bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Kita sudah tahu. Yang seperti itu tidak boleh ditanyakan. Maka jangan bertanya masalah ini. Kalau ada orang jahil yang belum tahu, ya mungkin dia keperucut tanya. Orang jahil diperlakukan sebagaimana mestinya dia orang jahil diberitahu tapi ada orang-orang yang memang ingin membuat fitnah. Dia bertanya dengan niat fitnah. Ini tidak memiliki adab yang ketiga. Dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak boleh ditanyakan. Tidak boleh ditanyakan. Itulah sebabnya kenapa Imam Malik rahimahullah beliau marah. Ketika ada seorang yang bertanya dan pertanyaan itu terkait dengan Kaifiyat sifatillah. Bertanya tentang bagaimana sifat Allah Jalla wa'ala. Kaifiyahnya. Dan di zaman Imam Malik, zaman ahlu sunnah zahirah. Ini akidah ahlu sunnah wadih jelas. Jadi orang ini memang bertanya yuridul fitnah. Memang menginginkan fitnah. Imam Malik sedang menyampaikan ilmu, tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik. Ar-Rahman 'alal arsistawa. Wahai Imam Malik, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsistawa. Sesungguhnya Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Kaifastawa? Tolong jelaskan wahai Imam Malik, bagaimana sih istiwanya Allah? Tolong jelaskan. Imam Malik tertunduk, ya, menahan amarah beliau. Kemudian beliau mengangkat wajah beliau tampak sekali merah muka beliau, keringat bercucuran. Kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Dalam sebagian riwayat al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu sifat istiwa itu maklum, sifat yang maklum, diketahui maknanya jelas. Makna istiwa adalah Allah Jalla wa ala ala wartafa. Allah di atas, di atas seluruh makhluknya. Di atas arus, semua di bawah Allah Jalla wa ala ala wartafa. Al-istiwa maklum, wal kaifu majhul. Dan kaifiyah ilmu tentang bagaimananya istiwanya Allah majhul tidak diketahui hanya Allah saja yang tahu kita tidak tahu dan tidak boleh bertanya tentang masalah ini wal imanu bihi wajib dan mengimani sifat istiwa adalah wajib wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyah, tentang bagaimana sifat istiwa, bid'ah. Berarti di sana ada soal yang bid'ah. Pertanyaan yang tidak diperbolehkan. Contohnya adalah bertanya tentang apa? Kaifiyat sifat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang memang apa namanya? tidak diperbolehkan, jangan kita tanyakan. Jangan kita tanyakan. Naam. E, wallahu taala alamu bisawab. Ini beberapa adab barangkali yang bisa kita sebutkan ya, terkait dengan adab-adab soal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah terkait dengan Eh, manusia yang terbaik, iya. generasi yang terbaik di dalam melaksanakan perintah Allah ini, yaitu soal. Kita tidak ragu bahwasanya generasi yang terbaik, manusia yang terbaik di dalam melaksanakan perintah Allah untuk bertanya kepada ahlu zikir adalah ashabur rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Jadi kalau kita ingin mengerti bagaimana menerapkan ya cara bertanya, adab bertanya, coba lihat para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Karena mereka adalah Orang yang paling baik, generasi yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim, Rasul Ali sallallahu wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum." Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni sahabat. terbaik. Terbaik dalam akidahnya, terbaik dalam ibadahnya, termasuk terbaik di dalam mereka ya, bertanya. Melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala, fas'alu ahla in kuntum la ta'lamun. Tidak ada generasi yang lebih ikhlas di dalam bertanya melebihi sahabat. Tidak ada generasi yang lebih bersemangat untuk mengamalkan apa yang ditanyakan melebihi dari sahabat. Tidak ada generasi yang paling baik di dalam menjauhkan diri dari hal-hal yang terlarang dalam bertanya lebih dari sahabat. Nah, sahabat tidak maksum memang. Terkadang salah dalam bertanya. Tapi diingatkan, begitu diingatkan langsung mereka paling jauh dari penyimpangan tadi. Apakah sahabat pernah tanya dalam atau pernah salah dalam bertanya? Pernah juga. Sahabat tidak maksum, ikhwan. Hatta Abu Bakar Siddiq tidak tidak maksum. Tetapi mereka adalah orang yang paling cepat untuk taubat. Paling cepat untuk kembali. Ini bedanya kita dengan mereka. Bedanya manusia setelah sahabat. Nah, ketika Nabi menyampaikan tentang kewajiban ibadah haji. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia untuk melakukan ibadah haji yang memiliki kemampuan. Nah, ada seorang sahabat bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Tanya ini. "Ya Rasulullah, saya tanya, apakah ibadah haji itu setiap tahun ya Rasulullah?" Rasul diam, tidak menjawab. Rupanya Tanya lagi nih sahabat. Afi kulli amin ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nah, belum lagi menjawab Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sampai tiga kali kemudian beliau marah beliau. Kenapa beliau marah? Karena beliau khawatir seandainya dengan sebab pertanyaan ini, kemudian Allah wajibkan kalau setiap tahun Allah wajibkan ibadah haji atas kalian, masa tahu kalian tidak akan mampu. Jadi biarlah ketika ya Nabi menyampaikan ya kewajiban ibadah haji sekali seumur hidup selesai. Ketika bertanya afikul ya amin ya Rasulullah marah Nabi Ali salatu wassalam. Nah, ini contoh sahabat pun pernah salah dalam bertanya. Namun ketika mendapatkan apa namanya peringatan. Ketika mendapatkan irsyad bimbingan, mereka segera kembali bertobat kepada Allah Jalla wa ala. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kembali pada pembahasan bahwasanya generasi yang terbaik di dalam melaksanakan perintah Allah fas'alu ahla adalah para sahabat. Generasi yang paling memiliki adab di dalam bertanya adalah para sahabat. Sehingga kita dapatkan amalan mereka diberkahi. Amalan kalau diberkahi ya, itu apa namanya? Eh, menjadi sebuah kebaikan besar Coba kita lihat ma'asyiral muslimin, semua pertanyaan-pertanyaan para sahabat ya, kalau kita lihat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang bertanya, mereka mendapatkan berkah, mereka mendapatkan ilmu, mereka mengamalkannya. Dan ternyata apa yang mereka tanyakan itu bukan hanya untuk mereka manfaatnya. Kita pun merasakan ikhwatil kiram. Ini bukti pertanyaan mereka diberkahi. Mereka bertanya, mereka mengambil faedah, Kemudian tabi'in mengambil faedah dari pertanyaan itu. Ya, para tabi tabi'in mengambil faedah lagi. Orang-orang sesudahnya mengambil faedah, mengambil faedah. Sehingga mereka pun terus mendapatkan pahala yang mengalir. Dengan sebab pertanyaan mereka. Keikhlasan yang ada pada mereka. Kejujuran yang ada pada para sahabat. Adab yang mulia yang ada pada para sahabat. Ya. Mereka diberi taufik oleh Allah sehingga amalan mereka diberkahi. Kita sebutkan beberapa contoh ikhwatul kiram. Ya. Beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Nah, dan kita sampai sekarang mengambil faedah darinya, dari pertanyaan itu. Nah, seperti pertanyaan tentang eh, apa namanya eh, air laut misalnya. Contoh, beberapa nelayan datang kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Beberapa nelayan. Nah, Allah telah takdirkan pertanyaan itu muncul. Para sahabat bertanya, Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u min ma'il bahr." Qala Nabi alaihi salatu wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu Beberapa sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Ya Rasulullah, kami ini para nelayan yang biasa ya, berlayar mencari ikan di laut. Dan kita tidak membawa bekal air tawar kecuali sedikit, ya, apalagi kapal-kapal waktu itu. Kalau bawa air yang sangat banyak ya bahaya. Air untuk mandi disiapkan untuk makan minum ya, repot lah seperti itu. Kita hanya membawa air yang sedikit, cukup untuk minum. Datang waktu sholat ya Rasulullah. Fa nabihi, kalau kami berwudu dengan air tawar itu, atisna, kita akan kehausan. Tidak punya lagi air tawar, kita harus minum air laut. Afana tawadda'u mimma il bahri ya Rasulullah, bolehkah kita berwudu dengan air laut? Coba ikhwatil kiram. Semangat para sahabat. Bertanya, Nabi pun memberikan jawaban yang jawaban itu memberikan manfaat bagi mereka. Dengan sekian banyak manfaat. Dan yang merasakan manfaat itu bukan hanya para sahabat. Para tabi'in merasakannya, tabi'ut tabi'in, kita pun merasakannya. Nabi mengatakan huwa tohuru ma'uhu. Jawaban Nabi demikian indah sederhana namun menjawab pertanyaan itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin akan muncul. Beliau tidak mengatakan ya boleh. Walaupun itu yang diperlukan oleh sahabat yang bertanya. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jawaban Nabi boleh, kan cukup seperti itu. Tapi Nabi ternyata jawabannya huwat tahuru ma'uhu. Air laut itu suci lagi mensucikan. Artinya berarti boleh untuk wudhu. Boleh pula untuk mandi janabah. Boleh pula untuk minum, boleh untuk makan, memasak, ya, boleh untuk mencuci, boleh untuk membersihkan najis, boleh untuk disuling, boleh untuk ini dan itu. Karena ini air suci dan apa? Mensucikan. Ya. Al-hillu maitatuhu dan halal pula bangkai-bangkai hewan laut. Ini faedah lagi yang lain. Kalau kita dapatkan hewan laut mati, ya, nah halal sehingga tidak perlu disembelih juga hewan laut itu. karena bangkainya apa? Halal. Termasuk yang namanya anjing laut, ya. Termasuk yang namanya singa laut. Walaupun singa namanya, anjing namanya, tapi itu hewan-hewan laut yang dikatakan oleh Nabi SAW. al-hillu maitatuh. Al-hillu maitatuhu. muslimin rahimah rahimakumullah. Kita datang ke laut Kemudian kita berwudu dari air laut, sahabat dapat pahala. Yang bertanya ini, yang meriwayatkannya. Nah, kita mandi dengan air laut pun juga tidak ragu-ragu. Kita mendapatkan apa namanya manfaat dari pertanyaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah eh, sebagian guru kita, masyayikh kita mengatakan seandainya dikumpulkan ya, soal jawab para sahabat ini akan sangat banyak. Nah, sangat banyak faedah Dikumpulkan semua pertanyaan para sahabat, sangat banyak pertanyaan itu ikhwatul kiram. Nah, dan barangkali kita bisa menelaahnya di waktu yang akan datang kita coba mendengar pertanyaan sahabat apa jawaban Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nah, saya tambahkan satu buah kisah yang juga ini masyhur, ya. masyhur dan antum sering mendengar. Taib yang kisah ini juga menunjukkan salah satu adab di antara adab eh, bertanya. Ya. Yang telah kita sebutkan tadi. yakni semangat para sahabat untuk bertanya dan semangat untuk mengamalkannya. Kisah sahabat Uqbah ibnul Haris radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika itu sahabat ini baru saja menikah di Mekah. Menikah dengan seorang wanita yang dia tidak nyangka kalau dia wanita ini adalah saudari apa? sesusuan. Tidak nyangka sama sekali. Al-Muhim, podo senenge, ya, akad wis rampung. Begitu akad selesai, tiba-tiba ada seorang wanita tua datang. Datang seorang wanita tua, kemudian mengabarkan, ini Inni tukuma. Dulu saya telah menyusui kamu dan menyusui kamu juga. Berarti punya ibu susu yang sama. Kalau seperti itu berarti saudara apa? sesusuan. Nah, walaupun ini wanita yang lain, walaupun wanita yang lain bukan ibunya ini, bukan ibunya ini, namun menyusui keduanya. Menjadi saudari apa? Saudara-saudari sesusuan. Padahal baru selesai akad. Baru selesai akad. Ini masalah besar dalam keluarga Uqbah ibn Haris. Para sahabat bukan orang-orang yang kalau ada masalah kemudian berhenti nanti belakangan kalau sudah terjadi baru saya tanyakan enggak. Ini sudah akad, saya mau melanjutkan enggak bisa, saya enggak ngerti ini. Harus tanya dulu. Dia segera ambil kudanya, dia pacu sekencang-kencangnya menuju kota Madinah untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ditanya Nabi alaihi salatu wasallam dikisahkan apa yang dia rasakan, kejadian yang dia alami, Kata Nabi Ali salatu wasallam, "Kaifa waqad qila?" Bagaimana lagi? Ini mahram kamu. Kamu sudah tahu. Artinya harus pisah, fasakh. Hmm. Maka segera keduanya berpisah mengamalkan apa yang dikatakan eh, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini barangkali ikhwatul kiram rahimah rahimakumullah dua masalah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini adab di antara adab Eh, soal, bertanya dan keyakinan kita bahwasanya sahabat adalah generasi yang terbaik di dalam mereka melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun naktafi hadzal qadri wa sallallahu sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.